Wa nu'min bi asyratis sa'ah min khurujid dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam min as-sama' wa nu'min bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruj ard min Dan sampai pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya. Wa amma khurujud dabbah wa tulu'u syamsi min maghribiha. Adapun keluarnya dabbah dan terbitnya matahari dari barat maka disebutkan dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Kata Allah ketika sudah terjadi ucapan atas mereka, artinya keputusan atas mereka. Maka kami keluarkan untuk mereka dabbah minal ard. Binatang yang melata di muka bumi tukallimuhum yang berbicara atau mengajak bicara mereka annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun bahwasanya manusia terhadap ayat-ayat kami tidak beriman disebutkan wallahu alam dalam beberapa riwayat bahwa binatang itu bisa berbicara dan menunjuk bitta'yin dengan ta'yin kamu kafir kamu mukmin kamu kafir kamu mukmin Wa qala ta'ala dan juga dalam ayat lain hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amr aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inni atau inna muntadhirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzurun." Dan tidaklah di sini hal bermakna tidaklah. Tidaklah mereka menunggu illa an ta'tiyahum kecuali datangnya mereka yang turun <laughs> bisa bermakna menunggu bisa bermakna melihat dan dibedakan dengan kata sambung. Kalau diberi kata sambung ila maknanya adalah melihat. Yang duruna ila kata. Tetapi kalau tidak memakai kata sambung seperti dalam ayat ini hal yang duruna illa itu bukan kata sambung. Maknanya tidaklah mereka menunggu illa an ta'tiyahum kecuali datangnya kepada mereka malaikat-malaikat au ya'ti rabbuk atau datangnya Rabbmu au ya'ti ba'du ayati rabbik atau datangnya tanda-tanda dari Rabbmu apa ini maksud ayati rabbik tanda-tanda dari Allah Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik nanti ketika datang tanda-tanda dari Rabbmu la yanfa'u nafsan imanuha maka saat itu manusia tidak bermanfaat imannya yang belum beriman sebelumnya dan belum pula kasabat fi imaniha khaira yang belum beramal dalam imannya sesuatu qul intadhiru inna muntadhirun katakan tunggulah kami pun bersama kalian menunggu Ikhwan ibn azakullah datangnya tanda-tanda Rabbmu adalah kata Allah saat ketika la tanfa'u nafsan imanuha. Di saat seseorang tidak bermanfaat lagi ketika dia beriman saat itu. Artinya bukan beriman min qablu. Tapi ketika saat itu mau beriman sudah tidak bisa diterima. Maka barakallahu fikum jelaslah bahwa yang dimaksud adalah tanda-tanda hari kiamat yang kubra yang kubra. Di antaranya adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Terbitnya matahari dari barat dan saat itu ditutup pintu taubat. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika matahari terbit dari barat masih ada kehidupan. Masih berjalan kehidupan. Tetapi ada seseorang yang melihat matahari terbit dari barat kemudian sadar Aku beriman sekarang. Tidak diterima. Tidak diterima. Sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarnya dabbah mengatakan engkau mukmin, engkau kafir. Sudah tidak bisa lagi berubah. Orang yang tadinya tidak beriman, maka kalau saat itu mau beriman tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl tidak bermanfaat imannya saat itu yang tadinya belum beriman. Kalau yang tadinya beriman bermanfaat. Tetapi yang tadinya belum beriman ketika saat itu mau beriman tidak diterima. La yanfa'u nafsan imanuha. Warawal Bukhari inda tafsiril ayah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang tafsir ayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La saatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Fa idza ra'aha an-nasu Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Dan ketika manusia melihat matahari terbit dari barat, maka dikatakan amana man 'alaiha akan beriman seluruh yang ada di muka bumi. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Maka itulah saat di mana tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang. Yang lam takun amanat min qabl. Yani min qablu yaitu yang belum beriman sebelumnya, baru saat itu ketika melihat matahari terbit dari barat, baru beriman. Saat itu tidak diterima. Karena sudah ditutup pintu taubat. Hadis akhrajah al-Bukhari fi sahih dalam kitab tafsir. Wa Muslimun an abdillah ibni Amr. Diriwayatkan pula oleh Muslim atau dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibni Amr, dia berkata radhiyallahu taala anhu, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haditha. Aku hafal satu hadis dari Rasulullah sallam, lam ansahu ba'du. Dan aku belum lupa sampai sekarang. Sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna awwalal ayati khurujan Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat terbesar yang pertama keluar adalah tulus syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Wa khurujud dabbah nas dan keluarnya dabbah kepada manusia di waktu duha. Di waktu duha. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة kata Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan kemudian daba. Salah satu dari dua itu keluar maka yang lainnya mengikutinya di belakangnya. Maksudnya beriringan. Apakah terbit dari barat muncul dabah atau muncul dari anu, dabah kemudian terbit dari barat. Fayuhuma makanat qabla sahibatiha. Siapapun dari dua ini salah satunya muncul keluar fal ukhra ala isriha maka yang lainnya di belakangnya Qariban, dekat sekali. Bahkan disebutkan sepuluh tanda-tanda hari kiamat yang kubra seperti untayan kalung ketika dilepas. Ketika diputus, bagaimana keluarnya? Hampir bersamaan, semua keluar. Kalau ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian ini itu ketika sudah keluar yang satu, yang lain akan keluar beriringan atau hampir bersamaan. Maka di sini dikatakan dalam riwayat Muslim bahwa keluarnya dabah dengan terbitnya matahari dari barat, manapun yang keluar duluan, yang lain di belakangnya mengikutinya. Ay awalul ayat allati laysat ma'lufah wa in kana ad-dajjal wa nuzul Isa alaihi salam minas sama'i Qabla dalik, yakni awal ayat allati laysat ma'lufah wa in kana dajjal wa nuzul Isa alaihi salam minas qabla dalik, tanda-tanda yang besar pun ada tanda-tanda ketika dekatnya hari kiamat atau sudah akan terjadi hari kiamat ada tanda-tanda yang menutup pintu taubat ada tanda-tanda yang menunjukkan saat itu terjadi hari kiamat. Walaupun Dajjal dan Isa sudah keluar sebelum itu. Tapi saat itu masih berlaku. Seorang beriman atau seorang jadi kafir atau seorang masih. Masih ada dakwah, masih ada perjuangan jihad, masih ada peperangan antara kaum mukminin dengan Imam Mahdi didukung dengan turunnya Isa bersama mereka melawan Bani Israel Yahudi. Tetapi ketika terbit matahari dari barat sudah tidak lagi bermanfaat orang yang mau beriman saat itu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, yang lam takun amanat min qabl. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga. Wa kadzalika khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Demikian pula keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kullu dzalika umurun ma'lufah. Semua itu perkara-perkara yang ma'lufah. Apa itu ma'lufah? Sesuatu yang wajar terjadi. Sesuatu mungkin kalau wajar kurang pas. Sesuatu yang tidak aneh. Apa tidak aneh? ada jenis manusia muncul. Biasa, namanya manusia. Tetapi matahari terbit dari barat, gharu maklufa. Tidak biasa. Biasa sekian lama terbit dari masyriq, Terbenam di barat. Tiba-tiba terbit di barat. Ini gharu maklufa. Maka yang maklufa dan ghair maklufa kita pisahkan dulu. Tanda-tanda alamatus sa'ah al malufa dan ghairu ma'lufa. Setelah itu baru kita katakan sebagaimana dalam hadis ini bahwa awal pertama tanda hari kiamat yang keluar adalah matahari terbit dari barat. Bukan yang ghairu bukan yang ma'lufa tapi yang ghairu ma'lufa. Adapun yang ma'lufa sudah terjadi. Apa itu? Munculnya dajjal. <laughs> Dajjal, dajjal dari jenis manusia. Kalau ada manusia memiliki ciri-ciri, dia memiliki seher, bisa menghidupkan yang telah mati, bisa begini, kita khawatir jangan-jangan dajjal. Tinggal dilihat sifat-sifat yang lainnya, kan begitu. Karena sekarang tukang sihir banyak. Walaupun bukan dajjal. Artinya maklufah. Munculnya satu sosok yang kafir, yang mengajak orang untuk kufur, togut, itu maklufah. Tapi sekarang Isa. Demikian pula munculnya Imam Mahdi juga dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Dajjal pun bukan berarti matanya satu di tengah, tidak. Matanya seperti manusia. Termasuk ya wa Ma'juj. Jenis manusia. Walaupun diriwayatkan agak kecil pendek, dan tingkahnya luar biasa jahatnya. Tetapi tetap dari jenis manusia. <clears throat> Kullu dalika umurun ma'lufah. Kata Syekh bin Abdul Aziz Al-Hanafi semua itu umur perkara-perkara yang ma'lufah. Li'annahum bashar. Kenapa dikatakan ma'lufah? Karena semua jenis manusia. Ya, cuma jenis manusia. Isa jenis manusia. Dajjal jenis manusia musyahadatan mithlahum ma'lufa yang bisa disaksikan wa amma khurujud daba ala syaklin gharib adapun munculnya seekor binatang bentuknya aneh depan dan belakangnya tidak bisa dibedakan depan dan belakangnya tidak bisa dibedakan itu khairu ma'luf ditambah lagi bisa bicara itu khairu ma'luf Thumma mukhatabatuhum nas. Mengajak bicara manusia. wasamaha iyyahum bil imani awil kufur. Kemudian ditandai setiap orang. Kamu mukmin, kamu kafir. Ila akhirnya. amara kharijun an mujazil adat. Maka semua itu kharijun. Semuanya keluar dari mujazil adat. Dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Wadalika awalul ayatil ardiyah. Maka itulah awal tanda-tanda di muka bumi. Kama anna tulu asham min maghribiha. Yang kedua yang gairu maklufah adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ala khilafi adatiha. Menyelisih adat kebiasaan yang maklufah Yang sudah biasa. Maka itu awalul ayatis samawiyah. Awal tanda-tanda yang ada di langit matahari terbit dari barat. Awal tanda-tanda yang ghairu di bumi adalah munculnya dabah. Maka saat itu la tanfa'u nafsan imanuha. Sudah tidak lagi sebagai ujian. Mengapa? Semua percaya, semua beriman saat itu. Matahari yang biasa merasa kesaksikan seumur hidup mereka, bahkan sepanjang masa, tiba-tiba terbit dari tempat terbenamnya. Pada barakallahu fikum, menyebabkan seluruh manusia beriman. Maka saat itu sudah tidak sebagai ujian lagi. Kamu percaya pun gak diterima. Kamu beriman saat itu tidak diterima. jika itu adalah hari la yanfa'u nafsan imanuha tetapi kalau munculnya Dajjal, munculnya Isa, munculnya itu sebagai ujian. Yang kufur gagal ujian. Yang beriman diterima imannya. Karena sebagai ujian. Mengapa? Karena maklumah. Ini dajjal atau tukang sihir ngaku-ngaku. Masih bertanya-tanya manusia. Tetapi ahlul ilmi, ahlul sunnati yang sering membaca, mempelajari tentang sifat-sifat dajjal, tahu engkau adalah dajjal. Yang lain belum tentu. Bahkan sebagian besar mengira bahwa itu jelmaan. Astagfirullah. Tuhan menjelma. Ikhwan ibn azakumullah, jangankan dajjal. Awan pernah terjadi di gempa Padang itu fotonya awalnya membentuk mata dua seperti yang sedang memandang. Ada yang menyampaikan apa mungkin saat itu mata Tuhan. Astagfirullah. Kamu ini jangan ngawur. Lihat, baru awan sudah membuat fitnah. Ya. Maka Dajjal banyak yang terfitnah. Jangan-jangan benar. Bisa menghidupkan yang mati. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Demikian pula ketika munculnya Isa, bisa jadi akan ada yang mengingkarinya, nggak percaya. Bahkan sebelum datangnya Isa, sudah ada yang mengingkarinya. gua mungkin Isa datang. Setelah datang pun akan ada yang berkata, itu paling si fulan, itu paling si alan. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah ma'lufah dan itu sebagai tanda-tanda hari kiamat tetapi yang ma'lufah dalam keadaan belum ditutup pintu taubat manusia masih bisa berubah yang tadinya kafir jadi beriman atau bisa berubah yang tadinya beriman jadi kafir tetapi ketika terbitnya matahari dari barat munculnya dabbah maka tidak lagi bisa diterima iman seseorang yang tadinya tidak beriman. Wa qad afradan nas fi ahadits asratis sa'a musannafat. Manusia telah menulis buku-buku khusus, kitab-kitab khusus tentang tanda-tanda hari kiamat. Masyhurah. Musannafat masyhurah, tulisan-tulisan yang terkenal. Yadhiqu bastuha atau an bastiha hadal mukhtasar. Yang tentunya nggak cukup tempat ini kalau kita akan bawakan semuanya. Dan sudah ma'ruf, banyak orang yang menulis, banyak ulama yang menulis tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Qala Abu Ja'far rahimahullah, "Wala nusaddiq kahinan, wala 'arrafan, wala man yad'i syai'an yukhaliful kitab was sunnah wal ijma'." atau ijma' al-ummah. Kata Abu Ja'far Tahawi dan kami ahlus sunnah tidak mempercayai dukun-dukun. Wala arrafan tidak mempercayai tukang-tukang ramal. Banyak namanya dalam bahasa Arab. Kadang disebut kahin, kadang disebut araf, kadang disebut romal. Yang kalian terjemahkan tukang ramal. Itu bahasa Arab juga, ramal. Mengapa? Karena kalau mereka lihat cara-cara mereka, cara-cara tukang-tukang ramal, tukang tebak tadi, pakainya kahana. Pakai ilmu sihir, ilmu perdukunan. Maka dikatakan kahin. Ngakunya Tahu yang gaib. Saya bisa menebak jodoh kamu ini. Itu araf. Ngaku-ngaku tahu. Araf adalah ngaku-ngaku tahu. Ramal karena biasanya mereka dengan menghitung kerikil. Ramal. Mereka ambil ramal, mereka rubah, mereka ganti begini dan begitu. Kadang disebut pula dengan munajim. Dari kata najm, bintang-bintang. Mengapa? Karena memang mereka kadang menebak sesuatu dengan bintang. Lahirnya tahun berapa, tanggal berapa. Oh berarti kamu bintang ini. Kalau bintang ini berarti dari nujum. Maka dikatakan munajim. Maka munajim, ramal, araf, kahin, sahir. Ada itlaq ala wahid. Itlaqat ala syai'in wahid. Itu adalah penamaan dari sesuatu yang sama. Yaitu yang menebak-nebak sesuatu dan mengaku alimul ghaib. Yadda'i ilmul ghaib. Wala nusaddik kahinan wala arrafan. Kata Syekh Abu Ja'far al tahawi rahimahullah. Tentunya yang semakna dengannya. Wala nusaddik kahinan wala arrafan wala munajjiman wala rammalan wala man yada'i syai'an yukhaliful kitab wal sunnah kami nggak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisihi kitab was sunnah dan menyelisihi ijma' al ummah. Tentunya karena dalil-dalil. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahih disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya. Wa rawa Muslimun wal Imam Ahmad an Safiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'ina yauman siapa yang mendatangi arrafan kemudian bertanya kepadanya dengan sesuatu maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Di dalam lafaz Imam Ahmad ada tambahan kalimat fasaddaqahu. Ini bukan datang dan nanya saja, tetapi ata arrafan fasalahu fasaddaqahu dan membenarkan Maka tidak diterima salatnya 40 malam. Warawal Imam Ahmad fi musnadih عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul kemudian membenarkan apa yang diucapkannya faqad kafara bima unzila ala Muhammad Berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan arrafan au kahinan. Ala takhir atau ala syak. Hah? Naam. Barakallahu fiikum. Karena araf dengan kahin sama yang dimaksud. Hakikatnya sejenis. Yaitu man yadda'i ilmal ghaib. Sehingga barakallahu fiikum penamaan itu tidak mempengaruhi hakikat. Saya ulangi, penamaan tidak mempengaruhi hakikat. Kalau hakikatnya dia yadda'i ilmal ghaib, kalau hakikatnya dia mengaku ilmu gaib, mengaku tahu yang gaib, mengaku punya ilmu bisa menyingkapkan hal-hal gaib, maka dia kahin, maka dia araf, maka dia ramal, maka dia adalah orang yang kalau didatangi olehmu, bertanya kepadanya dan percaya, fakad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau didatangi dan percaya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kebiasaan ahlul dalal, kebiasaan ahlul ahwa, kalau mereka dagangannya tidak laku, mereka akan yusammunahu bighairi ismih. Yusammunahu bighairi ismih. Ketika kaum muslimin sudah mulai cerdas, sudah mulai tingkatan keilmuannya bagus, sudah banyak pengajian-pengajian, sudah banyak taklim-taklim sunnah, sudah mulai belajar tentang jeleknya seher tukang seher tukang ramal, dukun-dukun. Maka sekarang ganti namanya orang pintar. Orang pintar. Dari sisi mana pintarnya? Harusnya orang pintar itu alim, ulama. Kenapa dukun dikatakan orang pintar? Kini kita tanyakan saja kepada orang pintar. Maksudnya kepada ulama. Bukan. Itu orang pintar di sana itu. Mengapa? Kalau bilang dukun, mereka tahu akan menolak semuanya. Lah, haram datangi dukun. Siapa yang mendatangi dukun kemudian percaya kata Nabi dalam hadis sahih, akhrajahu Muslimun fi sahih bahwa dia nggak akan diterima salatnya 40 hari atau dalam hadis yang lain disebutkan kafara bima unzila ala Muhammad. Mereka tahu itu. Karena tingkatan keilmuannya sudah mulai naik, maka namanya diganti untuk menipu. Ikhwanibuddin a'azakumullah. Dulu dengan kerikil, dengan bintang-bintang, dengan kartu, dengan nerd. Sekarang dengan apa? Dengan tab, tablet aura kamu merah. Berarti engkau orang begini, orang begini, orang begini. Dan berarti jodohmu orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sama. Kamu juga sok tahu dan mengaku sebagai orang yang tahu yang gaib. Fahadha min jinsihi. Ini juga sejenis. Walaupun yang dipegangnya bukan asap dan kemenyan. Walaupun yang dipegangnya agak keren. Pakai tab Android tetapi sama. azakumullah. Karena hakikatnya sama. Sehingga jangan lihat penamaan. Lihat hakikat. Faman hakikah? Al-hakikah adalah man yadda'i ilmal ghaib. Atau dikatakan oleh Abu Ja'far al-Tahawi. Man yadda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'il ummah Siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisihi kitab wa sunnah dan menyelisihi ijma' mengaku bisa tahu yang gaib menyelisihi kitab wa sunnah. Mengaku bisa menghidupkan yang telah mati. Menyelisihi kitab wa sunnah. Mengaku bisa mendatangkan arwah. Menyelisihi kitab wa sunnah. Kamu ingin ketemu siapa? Sambil meniup-niup kemenyan kakek saya. Baca komat kamit, komat kamit, tiba-tiba ada suara. Persis suara kakeknya. Ada apa nak? Oh kakek. Kadabun ashir. Pendusta lagi jahat. Jahatnya bukan hanya kepada manusia. Dia durhaka kepada Allah. Mengaku seperti Tuhan, seperti Allah. Yang bisa menghidupkan yang telah mati Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Adapun kamu dan seluruh makhluk nggak akan bisa menghidupkan yang telah mati. Dajjal, kadzab. Man ata kahinan fasaddaqahu, maka siapa yang mendatangi orang seperti ini kemudian percaya, berarti dia juga sama kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal munajjim yadkhul fismil arraf. Lihat kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, termasuk munajjim. Kasih catatan kecil, termasuk orang pintar. Apalagi? Sekarang diistilahkan apalagi? Yang kartu di Kanoman banyak itu. Kemudian membuka kandang burungnya, burungnya mengambil satu kartu. Terus diambil. Oh kamu begini, kamu begitu. Sama saja. Itu juga sama. Dengan tatoyur. Yadkhul bismil arraf inda ba'dil ulama wa inda ba'dihim huwa ma'nahu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu satu kalimat. Yani persamaan kata. Tapi yang lain bukan. Beda kalimat, tetapi semakna. Huwa fi ma'nahu, semakna. Dan sudah kita jelaskan bahwa penamaan itu dari caranya. Ada yang pakai bintang-bintang dikatakan munajjid. Ada yang memakai kerikil dikatakan ramal. Tetapi semua araf. Ngaku-ngaku tahu apa yang mereka tidak tahu. Faidah kanat hadi halus sa'il fakaifan bil mas'ul. Kata Imam Abdul Aziz Al-Hanafi, bagaimana kira-kira Ancaman tadi, dua hadis tadi, ancaman terhadap yang mendatangi man ata kahinan, man ata arrafan. Faqad kafara. Yang mendatanginya diancam dengan ancaman kufur. Bagaimana kira-kira yang melakukannya melakukan tanjim, melakukan kahana melakukan perkara-perkara yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Wa fi sahihaini wa musnad al-Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Su'ila Rasulullah SAW anil kuhan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kuhan. Fakala beliau menjawab, menjawab laisu bisyai. Enggak ada apa-apanya. Fakalu mereka berkata, ya Rasulullah, Innahum yuhadithuna ahyanan bisyai yakunu haqqan. Mereka berbicara sesuatu kadang-kadang benar. Faqala Rasulullah SAW tilkal kalimah minal haqqi yakhtifuhal jinni fay fayuqarqiruha fi uduni waliyih fayukhlutuna fiha akthar min mi'ati kadibah itu adalah kalimat yang benar yang dia curi dari jinni dari oleh seorang jin atau sesosok jinni fayuqarqiruha fi uduni waliyi kemudian dibisikkan di telinga walinya dukun tadi fayukhlutuna fiha kemudian dicampurkan padanya dengan seratus kedustaan lebih aksar min mi'ati kadhibah Dicampuri dengan seratus kedustaan lebih. Wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal thamanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa hulwanil kahin khabithun وحلوان الذي تسميه العامة حلاوته Kata Nabi Allah Wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim fi sahih bahwa harganya anjing itu jelek, busuk. Jadi tidak boleh menjual anjing karena harganya haram. Wa mahrul baghi khabithun. Demikian pula mahar pelacur juga khabith. Hasilnya haram. Wa hulwanul kahin dan juga hulwannya dukun-dukun juga khabith. Busuk, haram. Apa hulwan? Alladhi tusammihi al-ammah halawah Orang awam biasa menamakannya gula-gula. Manisan atau gula-gula. Halawah. Permen. Tetapi di Indonesia ini, untuk perdukunan pun memakai kata mahar. Wallahu ta'ala alam. Saya dengar seperti itu. Jadi ini bisa kalau kamu harus siap untuk membayar maharnya. Maharnya berapa mbah? Dijawab oleh mbah dukun tadi, ya. tergantung. Bisa jadi bukan uang. Mungkin nyawamu, mungkin darahmu, mungkin ini, mungkin ini. Sampai ketakutan dia. Ya. Ujung-ujungnya ya, minta kuku macan Kuku macan. Carinya di mana? Di tukang minyak wangi yang sebelah sana itu. Udah kerjasama. Ya. Ketika minta ke sana, ada jual kuku macan. Oh ada, tapi sih nggak saya jual. Kenapa nggak jual? Oh itu khusus, nggak bisa dijual. Saya. Tolong, tolong, tolong, nggak bisa. Kecuali kalau ada yang mau bayar satu miliar. Oh mahal sekali. Sampai harganya 100 juta. Dalam minyak wangi kecil tidak ada lubang yang nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan. Nggak tahu keluarnya dari mana minyak wangi itu. Dikatakan sebagai kuku macam Segala macam yang aneh-aneh. Na'udzubillah. Dukunnya dan penjualnya sama. Memakan sesuatu yang haram, khabith, busuk. Karena Nabi tidak berbicara tentang masalah dukunnya, tapi masalah huluannya. Sama seperti anjing tadi, harganya haram. Pelacur juga keuntungannya haram. Perdukunan juga keuntungannya haram. Bagaimana bisa berkata, itu kan dukunnya yang berbuat syirik. Saya kan cuma jual. Cuma jual minyak wangi. Kedap. Kadabun, kadabun, kadabun. Wallahi, wallahi, wallahi. Dia pendusta. Kalau jual minyak wangi, sudah kita kenal. Harganya cuma 25 ribu. Nggak sampai 100 juta. Khonibina azakumullah wa hadha hulwan al-kahin. ويدخل في هذا المعنى ما تعطاه المنجم وصاحب الأزلام demikian pula yang termasuk di dalam makna ini adalah apa yang sering dibayarkan kepada para munajim ahli nujum, ahli nujum. Wasahibul azlam yang mengundi nasib, apakah dengan burung mengambil kartu atau dengan kayu-kayu yang dimasukkan dan kemudian dikocok. Alat yastaqsim biha yang mereka kemudian melakukan istiqsam isinya Iya dan tidak saja. Sekian banyaknya. Ya. Kemudian diundi. Kamu mau berangkat. Keluar. Iya berangkat. Nah kendaraan apa enggak? Apa naiknya? Bis. Iya apa enggak? Oh enggak. Jangan. Jangan naik bis. Karena keluarnya tidak. Ya. Tapi lewatnya. Lewat sana apa lewat sini. Kocok lagi. pada ya. istiqsam. Azlam <clears throat> Termasuk sejenisnya adalah suara toke, toke berangkat, toke nda, ya, toke berangkat. To, itu juga undi nasib namanya, undi nasib. Mithil khashaba al-maktub alaiha. Seperti kayu-kayu yang ditulis padanya, abajadun. Abajadun itu sesungguhnya nama bintang tadinya. Tetapi kemudian dijadikan nama huruf. A, B, C, D. Itu abajadun asalnya. Abajadun, hawazun, hutti. Terus apa lagi? Kalau diurut A, B, C, D, E, F, G begitu. Enam. Kemudian kalian sebut abjad. Oh, berarti nggak boleh? Boleh. Yang jadi masalah di sini adalah untuk undian tadi, untuk undi nasib ditulis di kayu-kayu tadi. Bar bil asal kemudian dikocok dengan tongkat-tongkat tadi. Waladi yakhuttu fir dan juga termasuk sejenisnya yang menggaris-garis di tanah, di kerikil-kerikil maka disebut tukang ramal dari kata ramal ya, ramal wa ma ta'atahu haula'i haram maka apa yang diambil dari keuntungan mereka ini semuanya haram mengambil keuntungan dengan undi nasib mengambil keuntungan dengan burung gelatik dan kartu-kartu mengambil keuntungan dengan mengocok kartu atau mengocok kayu yang ditulisin ya dan tidak, berangkat dan tidak berangkat atau ditulis abajadun wadharib bil asa bil hasa atau yang mengumpulkan kerikil kemudian mengocoknya dan menghitungnya atau yang menggaris-garis di tanah semua itu dengan tujuan menebak-nebak sesuatu dan kemudian dapat keuntungan. Maka keuntungannya haram. Wa qad hakal ijma'u ala tahrimi dan telah disebutkan ijma sepakat para ulama atas haramnya yang demikian. Waqad haka al-ijma ghair wahid. Bukan satu ulama saja yang menyebutkan ijma'nya. Kal Baghawi wal Qadi Iyad wa ghairihima seperti al Bagawi, seperti Qadi Iyad dan lain-lainnya yang menyatakan ijma'nya perkara tersebut.